berilah pelayanan bantuan kepada saudara kita teman kita saat mereka butuh akan bantuan kita karena apa ikhfila barakallahu fikum sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melepas dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan dunia pastilah Allah akan lepaskan ia dari kesulitan-kesulitan nanti yang ia rasakan di hari kiamat. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberi kemudahan pada orang yang kesulitan, pasti Allah akan mudahkan ia urusannya di dunia, begitupun di akhirat. Allah mudahkan ia urusannya. Waman satara muslima satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib-aibnya di dunia juga di akhirat. Hadirin, kalau Allah sudah menutup aib saudara kita, kemudian kita kebetulan melihatnya, jangan kemudian kita yang membongkarnya. Jangan kita lancang, kita pun hendaknya nasihatilah, perbaikilah, tegurlah. Kemudian beliau bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." dan Allah terus selalu menolong hamba ketika hamba menanti atau selalu menolong saudaranya ketika hamba selalu menolong saudaranya dan beliau lanjutkan sabdanya man salaka tariqan yaltamis bihi ilman dan barang siapa yang melangkah berjalan dalam rangka mencari ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Allah mudahkan baginya dengan langkahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah di masjid-masjid maksudnya mereka berkumpul dalam rangka yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum untuk mereka saling membaca, mengkaji sesama mereka. Mereka membahas kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah pastilah Allah turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah Allah limpahkan pada mereka rahmatnya. Wa hafathumul malaika dan Allah naungi mereka Para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullah fi man indah. Allah sebut-sebut mereka semua di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah taala. Dan beliau katakan, "Wa man bata'a bihi amalu lam yusoma bihi nasabu." Siapa yang lambat dalam amalnya, tidak bisa untuk membelanya nasabnya. Ini semua kembali kepada amal-amal kita. Sehingga ilafila barakallahu fikum. Ketika ada saudara kita membutuhkan bantuan kita. Entah itu membutuhkan tenaga, pikiran, ataupun sekedar saran. Berilah bantuan. Sungguh ilafila barakallahu fikum. Dalam kehidupan kita Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Seperti beliau katakan, Inna Allah qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum ahlaqakum. Sungguh Allah membagi rizki di antara kalian seperti Allah membagi ahlak di antara kalian. Ada di antara manusia yang Allah ciptakan mulia ahlaknya, ada yang biasa, ada yang tercela. Begitupun rizki manusia. Ada yang kaya raya, ada yang pas-pas biasa, ada yang miskin tak punya apa-apa. Nah ini semua Allah jadikan supaya kalian saling memberi manfaat. Yang tidak punya dengan tenaganya bekerja untuk dapatkan upah dari yang kaya. Yang kaya pun punya kerjaan, ada yang mau kerja. Kenapa? Ada yang tidak punya. Kalau semuanya kaya raya, siapa yang mau kerja? Orang mau bangun rumah bingung cari tukang. Tukangnya juga kaya, mau cari tukang lagi. Terus siapa mau kerja? Kalau semuanya bos, hadirin. Itu makanya ketika kita saling membutuhkan, berilah bantuan. Dan Nabi SAW bersabda, Inna allaha aqwaman yakhtassu bin ni'am. Allah Subhanahu wa taala mempunyai saya ulangi innallaha ibadan yahtassu bin ni'am Allah taala mempunyai hamba-hamba yang Allah taala berikan kepada hamba tersebut kelebihan dari satu nikmat ada yang Allah lebihkan nikmat dari sisi ilmu ada yang Allah lebihkan dari sisi kedudukan jabatan ada yang lebihkan dari sisi kekayaan ada yang Allah beri kelebihan dari sisi kekuatan. Begitu. Lima nafi'il ibad. Kata Nabi SAW supaya dia bisa memberi manfaat bagi yang lain. Kalau dia berikan manfaat itu kepada saudaranya. Allah akan jaga nikmat itu terus Allah berikan padanya. Namun kalau dia tidak memberikan manfaat itu pada saudaranya. Allah cabut darinya dan Allah ganti ke yang lainnya. Jangan sampai kita selama ini getol urus tarbiyah, urus dakwah, getol ta'awun dalam masalah ya jariah, bangunan kita urus, biaya kita penuhi. Hanya gara-gara tersinggung putus, tidak mau lagi ta'awun, tidak mau lagi datang ngaji, karena tersinggung, gak mau datang lagi bersama musyawarah. Jangan, jangan kita menganggap kalau saya mundur siapa mau lanjut, kalau saya berhenti siapa mau urus. Hadirin, Allah punya kekayaan lebih banyak. Allah bisa ganti dan cabut dari nikmat itu. Allah ganti orang lain yang lebih peduli dan engkau tertutup kebaikan darimu. Nas salam hati-hati makanya kalau kita punya kemampuan kepada saudara kita bantulah. Beliau pernah menghabarkan ya termasuk kita membantu anak yatim, orang miskin membantu dalam kebaikan. Yang ke-11 kita lanjut ziyaratuhum fillah wasu'alu an ahwalihim. Kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita saling menziarahi saudara kita. Paling tidak kita bertanya tentang hal mereka, tentang keadaan mereka. fil barakallahu fikum. Seperti yang tadi kami bacakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ya anna rajulan zaran akhan lahu tentang seorang yang menjerai saudaranya di satu negeri atau satu kota atau di satu desa ya Allah utus untuk menjumpai dia malaikatnya menghadangnya menemuinya di tengah jalan lalu malaikat itu bertanya ila aina hendak kemana engkau Orang ini menjawab, "Inni uridu akhan li fi hadil qarya." Aku ingin jumpa saudaraku di kampung ini, di kota ini atau di desa ini. Lalu malaikat bertanya, "Halaka alai min nikmatin tarubbuha alai?" Apa engkau ada kenikmatan yang kau harapkan darinya? Contoh mamanya. Ketika antum Dengar saudara di Matano sana pemanya ada panen durian. Yuk kita ke sana. Apa tujuannya? Durian gratis. Ini kan tujuannya beda dengan tujuan yang lillahi ta'ala. Sudah jelas tujuannya ini. Atau kita ke kampung sana. Musim apa? Rambutan. Di sana murah. Bebas. Kalau hanya tujuan-tujuan begitu atau kita ke sana di empang, bakar-bakar ikan. Hadirin, ini tujuan-tujuan yang tidak lillahi ta'ala istilahnya. Orang ini mengatakan, enggak, aku hanya karena cinta dia, karena Allah aku kunjungi. Sehingga malaikat pun mengatakan kepada orang tersebut, Eva ya ini Rasulullah ilaika. Sungguh aku ini utusan Allah untukmu. Allah beritakan, Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi Allah cinta padamu seperti engkau cinta pada dia. Nah, ya fila barakallahu fikum. Apa susahnya kalau kita tidak kunjung ke saudara kita yang jauh di sana? Paling tidak kita ada telepon, kita SMS, ya. Tanya kabar bagaimana saudara, bagaimana kabar lama ini tidak ada berita. Sehatkah kalian semua di situ? Atau mungkin dengan keluarga. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini tegur sapa yang seperti ini insya Allah bermanfaat besar. Karena apa? Seorang merasa ada perhatian dan diperhatikan dan saling perhatian ini akan menjadikan saling cinta. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Ini yang ke-11. Ya. Beliau ajarkan pada kita untuk saling ziarah, untuk menanyakan hal keadaannya, sehingga kalau ternyata saudara kita ada sakit atau ada sesuatu yang menghalanginya bisa kita bantu. Cepat kita kunjungi. Jangan sampai saudara kita terlantar, terlunta-lunta sampai wafat umpamanya nggak ada berita, nggak tahu sama sekali kita berita. Yang kedua belas adjifa an ikhwan Wadzabu anhum. Yang kedua belas kita hendaknya peduli membela saudara kita. Ya. Ikhwan-ikhwan kita seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah ingatkan Ya ayuhan ladina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairun minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan min hunna dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya wahai orang-orang yang beriman kalian jangan sampai mengolok-olok ya saudara kalian yang lain bisa jadi mereka yang kalian olok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olok Begitupun wanita jangan mengejek mengolok-olok wanita lain bisa jadi dia lebih baik dari yang mengolok-olokannya. Demikian pula dalam firman Allah ayat yang ke-12 suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadhani ismun karena berprasangka itu jelek, dosa. Wala tajassasu Jangan kalian tajasus sengaja inteli saudaranya, cari-cari kekurangannya, cari-cari aibnya. Jangan setelah kalian dapatkan kekurangan saudaramu terus kalian gibah. Ini pelanggaran Allah katakan wala yaghtaba'dukum ba'dha. Jangan engkau berhibah sebagian kalian pada sebagian yang lain. Ayuhibba ahadukum ayyakulama akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sudah bas, sudah bau, sudah busuk? Tentunya tidak. Dan ilfillah ya barakallahu fikum, pernah Rasulullah SAW setelah merajam sahabat namanya Ma'is, ya, beliau pulang, itu ketika beliau pulang dari pelaksanaan rajam itu, ada dua orang bercerita Ya. Rugilah orang itu. Kenapa dia sudah diberi kesempatan dia ditutup maksudnya tidak diceritakan aibnya. Dia bongkar sendiri. Dia mengaku sendiri. Sehingga dia dirajam seperti anjing diranjam dilempar batu begitu kata teman bercerita dua orang di belakang. Begitu pun melewati seekor keledai yang sudah sudah busuk, bangkai keledai sudah busuk. Beliau berhenti. Beliau katakan, siapa tadi yang bicara di belakang? Saya ya Rasulullah, turun. Makan bangkai itu. Kata orang ini, ya Rasulullah semoga Allah ampuni engkau. Apakah kita ya suruh makan daging bangkai busuk seperti itu? Beliau katakan, apa yang kau ucapkan tentang saudaramu tadi lebih busuk, lebih jahat dari engkau makan bangkai itu. Diingatkan, Aukamakalasan salam maknanya demikian ini peringatan jangan pernah kita ghibah. Kalau memang kita lihat saudara kita ada kekurangan kan sudah jelas. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Siapa yang lihat di kalian kemungkaran rubah. Rubah dengan tangannya kalau mampu. Kalau nggak mampu dengan tangan, fabilisan dengan lisan tegur. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, ya fabi kolbi di hati ada pengingkaran kita di hati kita, ingkari. Na'ufila barakallahu fikum, Allah melarang kita hiba Dan peringatan, wattaqullah innallaha tawabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Allah maha penerima tobat. Dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Imam At-Tirmidhi, Beliau mengatakan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nar al qiyamah." Perhatikan baik-baik. Beliau bersabda, "Siapa yang membela kehormatan saudaranya di dunia ini, Allah akan membela menjaga wajahnya dari api neraka nanti dari kiamat." Subhanallah, Masya Allah. Beliau sampaikan siapa yang menjaga membela saudaranya punya kehormatan ketika dijatuhkan martabatnya. Allah bela dia dijaga wajahnya dari api neraka nanti dari kiamat. Tabarakallahu ya ikhwah. Kemudian yang ke-13, syatara uyubis sadiqi wa idhar jamil. Hendaknya kita bisalah menutupi kekurangan atau aib teman-teman kita, saudara kita, dan kita tunjukkan kebaikannya. Kalau kita tahu di sesama alus sunnah, aibnya tutup, kebaikannya ceritakan. Dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu Kata Rasulullah SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah beriman seorang di antara kalian sehingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang disuka untuk dirinya. Kalau engkau senang disebut kebaikannya, engkau sebut kebaikan temanmu. Kalau engkau enggak suka disebut-sebut jeleknya, jangan pernah kau sebut kejelekan saudaramu. Dan fila barakallahu fikum. Kalaupun kita melihat aib kita, saudara kita, kita dapat lihat aibnya. Kalau bisa kita beri uzur. Contohnya, jangan suudon dulu. Misal, ada temanmu boncengan dengan perempuan. Tidak pakai cadar. Langsung, ih bagaimana dia sudah ngaji bonceng perempuan nggak pakai cadar. Tidak pakai hijab. Padahal bisa jadi itu bibinya yang belum ngaji memang. Ya, atau kakaknya. Jangan suudzon. Oh, dia begini begini diberitakan. Ya ikhwah barakallahu fikum, apa mau paksa manusia semua berhijab semua? Bisa terjadi. Nah, ya barakallahu fikum, kan kita beri udhu, oh mungkin itu bibinya, oh mungkin itu adanya, oh bukan, adanya enggak seperti itu, oh mungkin tantenya, tantenya enggak begitu, oh mungkin kakaknya. Kemungkinan-kemungkinan aja kita jangan langsung suudzon, menyebar berita. Tapi barakallahu fikum ya ikhwat. Terus yang keempat belas, ya al-ihtimal adza wa qillatul ghadab. Yang keempat belas ihtimalul adza. Dalam kita berteman hendaknya kita bisalah menahan marah. Ya, kita menahan marah jangan marah kalau bisa. Karena ini kunci kebaikan dalam pergaulan kita dalam berteman ber, ya, menjaga ukhuwah, persaudaraan Beliau katakan dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang seorang pada beliau, anna rajulan qala nabi, seorang laki-laki datang berkata kepada Nabi SAW. Apa kata dia? Ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah. Jawaban beliau singkat, la tazdob jangan kau marah. Diulang-ulang sampai tiga kali diulang oleh orang itu. Jawabannya sama la takdab jangan kau marah. Lihat ya fila barakallahu fikum. Marah itu adalah api. Marah itu adalah dari setan. Setan diciptakan dari api. Dan antum bisa bayangkan seandainya rumah yang bagus, mewah, begitu indahnya. Kemudian api membakarnya, apa yang terjadi? Rusak, hancur. Hilang kebaikannya, bajumu yang mahal, mewah, mahal, bagus, luar biasa. Lalu ketika disetrika, kebakar, apa jadinya? Kau nggak mau pakai lagi karena sudah rusak. Nah jangan sampai amarahmu membakar kebaikan persaudaraanmu sehingga saudaramu merasa tersinggung, merasa terdolimi, merasa disakiti karena dimarah. Sungguh paling nggak enak orang dimarah. Memarahi orang gampang, tapi dimarah nggak enak, betul nggak? Bener nggak? Enak marahi orang, marah, marah. Itu enak sekali memarahi orang, apalagi bos. Marah tuh gampang, enak. Tapi yang dimarah itu sengsara. Coba antum kalau nggak suka dimarah, jangan marah pula. Tidak enak orang kalau sudah dimarah, akhirnya muncul kebencian. Sehingga beliau diperintahkan, jangan kau saling marah. Sebab kalau sudah saling marah, akibatnya akan menjadi rusak uhuwah. Orang kalau marah pasti yang dia ya terpendam di hati kejelekan yang dipikir kejelekan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau engkau ada marah di hatimu, tahan. Jangan sampai masuk di pikiran. Kalau hati sudah dipenuhi emosi, masuk di pikiran, pikiran sudah dikuasai emosi, Kira-kira apa yang terjadi? Tahan, jangan sampai keluar di lisan. Jangan sampai keluar dari lisanmu. Sebab kalau hati marah, pikiran marah, lisan pasti jelek omongannya. Dan kalau lisan sudah keluar keceplosan, omongannya jelek, yang dimarah nggak terima, ribut, tengkar, adu mulut, awalnya lama-lama adu jotos. Bisa terjadi. Adu mulut awalnya tengkar. Lama-lama tangannya melayang, kakinya menendang. Lihat, ingat kata Rasulullah SAW, bukan kamu jago dengan kamu marah, kamu pukul orang sembarang begitu. Kata Nabi SAW, ingat, laisa syadidu bisara'i. Bukan orang yang kuat, orang yang jago gulat, jago kelahi, menang selalu dalam gulat. Bukan itu. Walakin nasyadid orang yang benar-benar kuat perkasa itu man nafsu indal khodok Orang yang mampu kendalikan jiwanya, kuasai jiwanya ketika marah. Itu. Orang yang mampu kuasai jiwa ketika amarahnya datang. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, ingat janji Allah, kalau kita marah dan kita sanggup melampiaskan amarah kita bisa. Tapi kita menahannya, untuk kebaikan saudara kita dan kita, Allah perkenankan nanti kau pilih bidadari yang tercantik yang kau suka di surga nanti. Balasannya. Dan paling gak enak dimarah istri. Atau istri dimarah suami. Tapi kalau engkau dimarah istri, atau istrimu bikin ulah kau gak suka, sabarlah. Kalau kau disakiti, jangan marah dia. Ingat janji Nabi SAW katakan, bila seorang suami disakiti istrinya dia sabar, itu yang protes bida dari surgamu. Bida dari surga bilang celaka engkau wanita, di sisimu suamimu sebentar saja, tidak lama lagi dia akan berpulang ke surga bersama kami. Ingat itu ya, supaya antum jangan emosi. bida darimu yang cemburu, ya. Dan wanita ingat baik-baik itu. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima belas, ya fila barakallahu fikum adalah addu'a lahum bidhahril ghaib. Jangan lupa kita doakan saudara kita walaupun tidak ada di depan kita. Walaupun dia nggak ada di hadapan kita. Doakan kebaikan mereka. Tidak rugi kita. Abu Darda radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari Sofan berkata, tu Syam fataitu Abu Darda radhiyallahu anhu fi manzilihi falam ajidu. Kata ya, Sofan radhiyallahu an, aku datang ke Syam menemui Abu Darda. Ternyata tidak ada di rumahnya. Wajadtu Ummu Darda, aku dapati Ummu Darda. Ya. Dia bertanya, "Aturidul hajjal am? Apa kau ingin berhaji tahun depan?" Fakultu katanya, "Na'am ya." Qalat fad'u Allah lana bi khairin. Kamu doakan untukku kebaikannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Dawatul mar'il muslim li akhihi bi dhahri ghaibi mustajabatun indallah inda ra'sil malak. Saya ulangi, beliau bersabda, kata Ummu Darda menyampaikan Nabi bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di depannya atau yang tidak terlihat olehnya itu terkabulkan diterima di sisi para malaikat-malaikat yang Allah serahi untuk menjaga seorang tersebut dan malaikat itu memberitakan kepadanya ya amin walaka bimisli malaikat mendoakan juga amin semoga engkau diberi yang semisal itu itu ya fila barakallahu fikum ya orang yang mendoakan saudaranya walaupun saudaranya tidak tahu akan diberi oleh Allah sama dengan yang ia minta kebaikan itu untuk saudaranya dan ya fillah barakallahu fikum makanya dalam ya pelajaran Rasul SAW mengingatkan kepada kita setiap kita sholat itu kan kita juga mendoakan saudara kita dalam ayat Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu kan doa. Doa di mana kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan buat saudara-saudara kita muslimin yang hidup, yang mati semua kena doanya. Dan kita akan kembali juga dapat kebaikan yang semisal itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum seperti kita mendoakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah ya saudaraku muslimin muslimat mukminin mukminat yang hidup yang mati di antara mereka ampuni semua kita pun akan dapat doa dari malaikat bagimu sama seperti yang kau minta tidak ada ruginya tapi barakallahu fikum ya ikhwah jangan pernah kita mendoakan jelek buat saudara kita ya untuk diri kita anak kita saudara kita jangan berdoa jelek belajarlah untuk baik dan berdoa baik Kemudian ya sudah barakallahu fikum yang ke-16 atawadu lil ikhwan wa kutakabur. takabbur. Yang ke-16 adalah bersikap tawadu, tidak sombong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allaha auha inayya. Sungguh Allah Ta'ala memberi wahyu kepadaku. Antawadu'u. Supayanya kalian saling bersikap tawadu. Hatta layafhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada di antara kalian yang banggakan dirinya dari yang lain. Wala bagi ahadan ala ahadin. Walaya ala ahadin. Dan tidak ada seorang di antara kalian yang jahat kepada saudaranya. Itu pesan dari Allah untuk kita bersikap tawadu. Jangan kita sombong, beda jauh. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi orang-orang yang sombong kenapa sangat dimurka oleh Allah taala? Karena ia meremehkan hak Allah. Dia meremehkan hak manusia. Allah punya hak untuk disembah, Allah sampaikan kebenaran untuk dia tunduk pada kebenaran, dia tolak kebenaran itu. Seperti iblis yang Allah eh, perintahkan sujud kepada Adam, ternyata iblis menolak. Akhirnya Allah kutuk iblis itu gara-gara apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak saat diperintah Allah sujud sehingga Allah kutuk jadikan kafir dia. Karena kesombongan iblis. Beda dengan Adam. Salah ditegur Allah, rujuk, taubat. Mengaku salah sehingga Adam dirahmati. Beda dengan iblis. Na'yafila barakallahu fikum, kita pun begitu dalam bergaul kalau ada yang tegur, berterima kasih. Bersyukurlah ada orang yang peduli akan kebaikan kita, masih memperhatikan kita, sehingga dia tegur kita. Bersyukurlah. Jangan kita tutup diri, merasa baik, suci, jangan apalagi sombong menganggap dirinya di atas yang lain jangan pernah orang yang tawadu dia menganggap dirinya ya di bawah yang lain dia memandang yang lain selalu di atasnya dan kalau kita ingin jadi orang yang rendah hati wafila barakallahu fikum ketika memandang orang yang lebih tua kita akan mengatakan dia lebih dulu beriman daripada saya sehingga dia lebih banyak amal solehnya kita menghargai yang tua kepada yang sebaya kita pun mengatakan dia lebih baik daripada saya. Tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari dia, saya lebih senior, dia baru ngaji. Enggak. Tidak pernah ada kalimat itu dari orang-orang yang tawadhu, menganggap saudaranya rendah, di bawahnya, jauh, apalagi baru mengaji, baru mengenal sunnah. Tidak ada istilah itu. Karena yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa itu yang paling mulia. Bisa jadi orang ini berilmu banyak, tinggi ilmunya, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, dia sombong, jatuh. Martabatnya hina karenanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, dengan kesombongannya tidak ada takut kepada Allah menjadi hina dia. Sehingga dikatakan Abu Darda cukuplah seorang dikatakan dia itu ya bodoh ketika ia apa? tidak takut kepada Allah. Cukup selalu dikatakan alim ketika dia takut kepada Allah. Ini disebutkan banyak hafalannya, banyak ilmunya, tapi takutnya kepada Allah itu ukurannya. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, Innama yakshallah min ibadil ulama. Yang takut pada Allah dari hamba itulah para ulama yang berilmu mereka. Dengan ilmunya takut pada Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. inilah sikap Nabi SAW kepada mukminin sehingga dicintai semua orang dan semua orang cinta padanya dan tidak menjauh bahkan membela menjaga itu para sahabat radhiallahu anhum bagaimana pembelaannya kepada Nabi SAW karena Allah katakan sifat Nabi bahwa Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum Muhammad utusan Allah begitu pun yang bersamanya sayang dengan sesama mereka keras kepada orang-orang kafir. Jangan sebaliknya kita kepada orang-orang yang mukmin keras, kepada yang lain malah santun, keliru. Yang ke-17 ya fila barakallahu fikum adalah hifdzul asraril ikhwan. Kita jaga rahasia-rahasia saudara kita. Kalau ada saudara kita ingin menyampaikan sesuatu rahasia buat kita, jangan kita bocorkan. Di antara tandanya apa? Tandanya Nabi SAW bersabda, ya, "Idza haddasa rajul hadisa sumal tafata faya amana." Apabila seorang dari temanmu cerita sesuatu kepadamu sambil dia tengok kanan, tengok kiri, ini amanah bagimu rahasia. Karena ia ingin menyampaikan sesuatu yang orang lain gak ada dengar. Kecuali kamu saja, empat mata. Sehingga dia tengok kan ada orang gak di kanan. Tengok kiri, ada orang gak di kiri. Di depan, di belakang gak ada orang. Dia sampaikan padamu satu ucapan. Ini amanat titipan untukmu. Jangan kemudian engkau membongkar. Ya, Dia mengadu cerita curhat kepadamu. Lalu kamu dapat tek satu poin atau satu rahasia Nah, kamu cerita sama teman kamu, Mas atau ya, Umar maunya Ini ada saya dapat berita, tapi ini rahasia ya. Kamu saja yang saya beritakan. Hanya kepada kamu saya cerita. Jangan kamu cerita yang lain. Tadi ya, Usman tuh begini begini begini. Dia cerita sama saya dan saya sana kamu saja, jangan cerita yang lain. Nah, ternyata Umar ini juga kepada yang lain Zaid, saya mau cerita, tapi jangan cerita yang lain. Kamu saja. Kira-kira rahasia enggak ini? Bukan rahasia lagi. Sudah dari ini ke yang A, ke B, B, ke C, C, ke... Katanya kamu saja yang dengar. Hadiri, ini bahaya. Satu ketika terjadi sesuatu, bongkar-bongkaran habis semua. Habis semua. Makanya Allah katakan, wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Memata-matai saudaramu cari-cari. Apalagi diceritakan padamu tentang ya, apa yang dialaminya, kamu ya mendapat kayak dapat ya amunisi untuk menembak dia, untuk bom dia. Jangan. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik ketika berteman baik dia ya tahu rahasianya ketika dia ada kebencian langsung dia unggah semua rahasianya. Ini bukan teman baik, tinggalkan teman ini jahat ini. Ini jahat dia. Ya, tidak baik berteman dengan orang seperti itu. Dia cari-cari aib kita ketika dekat, ketika jauh, dia hancurkan kita dengan aib-aib yang dia tahu. Ini bukan teman baik. Yang ke-18, kalau engkau dapati pada temanmu sesuatu yang keliru, nasihati. Karena apa? Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat buat kita, kepada saudara kita, teman kita. Kalau ada satu hal yang keliru, yang salah. Hak. Mereka dapat nasihat dari kita. Teguran dari kita. Karena yang diperintahkan Allah Ta'ala. Agar kita senantiasa bil haq. bis sabr. Saling memberi nasihat dalam kebaikan. Saling memberi wasiat dalam kesabaran Jangan malah kemudian kita sengaja membiarkan iwan kita salah, tidak menegurnya, tidak mengingatkannya. Nah, ya fila barakallahu fikum itu adab-adab dalam berteman dan menjaga pertemanan di antara kita. Ya, supaya kita terjaga ukhuwahnya. Sisa waktu yang ada kami sampaikan sebab-sebab yang merusak persaudaraan. Ini perkara-perkara yang merusak persaudaraan di antara kita. Pertama, yang paling besar perusak persaudaraan adalah al-kibru wal fakhru wal baghyu. Sombong, bangga diri, jahat. Dan ini rangkaian biasanya orang sombong dia bangga dirinya dan jahat sama saudaranya, remehkan temannya, itu biasa. Sehingga Nabi SAW wasiatkan tadi, bertawaduklah kalian. Jangan rusak persaudaraan kalian dengan kesombonganmu. Jangan kau bangga diri. Jangan kau jahat kepada saudaramu. Sungguh sekecil apapun kejahatan menyakitkan. Kita digambarkan seperti tubuh yang saling menjaga, melindungi. Tidak ada tangan ini menyakiti, walaupun sekecil apapun berusaha tangan menyakitinya. Dia tahu bagaimana porsinya membersihkan yang lainnya. Saat yang kotor itu adalah tangannya digosok dengan air saja cukup. Cukup air kalau perlu sabun kasih sabun kalau enggak perlu disokot digosok dengan sikat disikat. Dia mengetahui caranya, ukurannya. Jangan pernah Anda sombong. Ini yang merusak persaudaraan sebab rusak persaudaraan karena kesombongan muncul. Meremehkan saudaranya, dia banggakan dirinya, dia jahat pada saudaranya. Yang kedua, al-ijdira wa tiqar wa wal istihza. Yang kedua yang merusak persaudaraan itu adalah suka mengolok-olok, suka mengejek-ejek, suka meremehkan. Sudah Allah katakan dalam firman Allah surat al hujurat tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." orang-orang yang beriman janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek, yang diolok-olok lebih baik dari yang mengejeknya. Dia sudah taubat, menutup dari kejahatannya, tapi ini masih terus cerita-cerita dan cerita membongkar aibnya. Jangan. Dan dikatakan wanita secara khusus kenapa? Wanita lebih mudah menebar berita, gosip, ghibah. Lebih mudah di kalangan wanita, maaf-maaf Ya, karena anak muda gampang cerita wanita mengikuti perasaannya. Ya, itu yang gampang menyebar sehingga jangan kalian menceritakan atau mengolok-olok wanita lain. Bisa jadi dia lebih baik dari kalian. Yang ketiga isa'atul dzan, berburuk sangka kepada saudaranya. Ini juga merusak. Awalnya buruk sangka, berprasangka buruk. Sehingga kurang percaya, tidak percaya pada teman ini juga tidak benar. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann wahai orang yang beriman kau jauhi banyak prasangka. Inna ba'dadani ismun karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Dan beliau bersabda Nabi SAW kepada kita, ya, apa kata Nabi SAW? Iyyakum adzan, inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kau dari prasangka karena sungguh prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Kemudian yang keempat, ya, an-namimah, adu domba. Ini perusak persaudaraan. Adu domba, nukil ucapan ini ke sini mengatakan demikian, ke yang sebelah mengatakan demikian supaya kedua belah pihak ini bertengkar tambah ya besar permusuhannya. Dia nyalakan api permusuhan mengadu satu dengan yang lain. Ini adalah sejahat manusia. Sampai-sampai Nabi bersabda, layat hulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Suka mengadu manusia. Bahkan beliau pernah berhenti di satu kuburan. Ketika beliau bersama sahabat, ada dua kuburan, beliau berhenti. Dan beliau kemudian melakukan satu tindakan yang para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? engkau mengambil tindakan seperti itu ya mengambil pelepah kurma di bulan dua ditancapkan di kuburan satu satunya satu kuburan satunya dan dua mengatakan sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab yang bukan karena dosa besar mereka diazab yang satu karena namimah diazab yang satu karena tidak menutup diri ketika buang air kecil atau kencing dia tidak perhatikan cipretan kencingnya, percikan air kencingnya. Hati-hati ofila ya barakallahu fikum, ini dosa. Taib namima. Terus yang kelimanya riba, riba menceritakan seseorang yang tidak disuka cerita itu oleh orang bersangkutan. Yang keenamnya adalah apa? Kila wakol, suka nukil berita, nyebar berita tanpa tabayun tasabut. Dengan berita langsung dibenarkan, diterima, langsung disebar. Dengan berita lagi dibenarkan, diterima, disebar. Tanpa ada tabayun tasabut. Sudah Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan ayyuhalladzina amanu, In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Lihat petunjuk Allah. Wahai orang yang beriman, jika datang pada kalian seorang yang fasik, tabayun dulu beritanya. Karena dengan engkau sembarang gegabah menukil berita menjadi menyesal akhirnya. Kemudian yang ketujuh, al-jidal wal mira berdebat ya, bertengkar. Istilahnya apa? Adu mulut. Ini menjadi sebab rusaknya persaudaraan. Orang kalau sudah bertengkar, terjadi pertengkaran begitu akhirnya memendam di hati luka. Ingat, kalau luka karena pedang mungkin sehari dua hari kering, sembuh. Tapi luka karena lidah yang kita bicara sembarang menusuk hati teman kita yang sakit hati lama bertahun-tahun gak hilang sakitnya kadang. Hindari ya perdebatan, hindari percekcokan. Tapi barakallahu fikum. Yang kedelapan, adalah al-ghil wal hikat. Dengki, dendam, iri itu merusak persahabatan. Seperti ya Qabil dengan saudaranya dia tega membunuh. Kenapa? Kedengkian. Saudara Yusuf menjauhkan Yusuf dari ayahnya dibuangnya ke sumur. Karena kedengkian, kecemburuan yang tidak benar, hasad. Dan yang kesembilan al-hirs anid dunya, alat dunia, ambisi kepada dunia. Hadirin, kalau diringkas kata Imam Ibn Qayyim, tiga pangkal keburukan. Kalau kita terhindar darinya, kita terhindar dari keburukan. Pertama sombong, yang kedua adalah hasad dengki, yang ketiga ini hirs, ambisi pada dunia. Kalau orang sudah ambisi dunia, dia rela, dia tega menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan temannya, pesaingnya untuk dia dapatkan dunia yang dimaukannya. Ini jelek dan jahat. Sehingga digambarkan Nabi, tidaklah dua serigala yang dilepas di kalangan kawanan domba-domba yang digembalakan lebih merusak dibandingkan rusak yang ditimbulkan oleh orang yang rakus dunia terhadap agamanya. Kalau orang sudah rakus dunia, agamanya rusak, persaudaraan pun ancur Dan yang terakhir yang ke-10, adalah jangan sampai ya fila barakallahu fikum kita suka Pak menjatuhkan saudara kita yang lain. Ya. Dengan menampilkan seakan-akan dirimulah segalanya, dirimulah yang paling berjasa, dirimulah yang di atas yang lainnya. Yang lain dijatuhkan jangan. Ini akan menyinggung perasaan dan menjadi jelek persaudaraan. Tapi barakallahu fikum kiranya ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Semoga dengan apa yang kita bahas, kita kaji, Allah berikan pahaman dan Allah berikan manfaat. Bukan berarti kami yang paling baik, tapi kami berharap kebaikan dan ingin selalu berbaik dan ber, eh, berbenah untuk kebaikan kita bersama dalam menjaga uhwa di antara kita.